ibadah haji untuk Allah bagi yang punya kemampuan. Tentu itu oleh karena kita rindukan. Bisa melakukan apa? Ibadah. Bisa beribadah haji. Maka dalam masing-masing kita berazim, berkeinginan kuat Bahkan disertai dua hal. Doa dan usaha. Bagi yang belum, agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan jalan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung yang Allah fardukan atas kaum muslimin tersebut. Walillahi 'ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi yang mampu. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوه فقام رجل فقال كل عام يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم قال ولما استطعت Rasulullah SAW menyatakan semuanya Allah telah memfardukan atas kalian haji. Maka tunaikan ibadah haji. Berdirilah seorang yang berkata, Ya Rasulullah, apa setiap tahun? Maka Nabi SAW mengatakan, Andaikan saya katakan iya, tentu akan wajib setiap tahun, dan kalian pasti tidak akan mampu. Tapi Rasulullah katakan apa? Iya. Seumur hidup sekali. Itu yang wajib. Ibadah haji. Banyak yang mampu, kalau bersungguh-sungguh mampu. Mampu itu ada dua hal. Diterangkan oleh para ulama kita. Yang pertama mampu secara fisik. Yang kedua mampu secara sarana. Kalau kita karena jauh perlu uang. Perlu biaya untuk menunaikan ibadah haji. Dan fisik juga harus mampu punya biaya susut fisik tidak mampu, berarti dia tidak mampu. Karena kesana itu ibadah fisik. Ya kan? Harus bawa tujuh kali. Kemudian apa? E, sa'i. Kok ya fisik butuh yang fisik mampu. Mampu fisiknya nggak mampu biayanya, dia nggak sampai sana kecuali dapat bonus dari undian apa misalkan nah jadi mampu dua hal ini. dan ini kembalikan kepada diri kita kalau kita mampu secara sarana biaya kita mampu fisik kita sehat harus wajib atas dia sekalipun dia mengatakan saya belum wajib Allah telah mewajibkan atas diri dan nanti itu harus menunggu kalau sudah tua kan nggak mampu fisiknya. Nah, Karena sudah sekali dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan fiddin rahiman wa rahimakumullah. Bicara masalah wakil, kenyataan hari ini yang perlu disadari, dipahami, diwaspadai, sistem haji yang bergelut dengan cara ribawi. Ini harus dihindari. Karena namanya riba bagaimanapun juga hukumnya apa? Haram. Jadi kalau masih ada jalan yang lain selain riba, jangan. Karena riba itu nggak ada ujur. Kalau orang terudur banyak, tapi riba nggak ada ujur. Orang yang sudah dinasihati oleh Allah tentang haramnya riba, dia masih terus-menerus memakan riba, berarti menyatakan perang dengan Allah dan Rasul. Bahaya mana lagi yang lebih besar? Sekarang ada ini nih, karena kalangan, Ya kan? Tiga juta, lima juta sudah dapat dana apa? Dapat kursi. Tahun 2000 sekian harus kita ngasih tanpa terasa kita sudah terjerembab dalam riba. Berarti gak mampu kita. Kalau mampu yang cash, 30 juta tentukan dulu. Nanti jangan menolak, yang tidak apa Allah katakan manis tata lagi sabila. Selama sabi ini jalan ini tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ketahui seorang wanita yang dia mampu secara fisik dan mampu secara harta untuk berangkat haji, tapi dia tidak punya makram, mampu atau tidak mampu? Tidak mampu. Sekalipun banyak manusia yang punya istilah makram nunut, yang umurnya 30 tahun terus lebih muda, nunutnya gayanya lebih mahal, karena kerjaannya lebih besar. Itu dibaca biru-biru haji. Kalau umur 35 tahun ke bawah, itu biaya nunut makromnya sekian. Jadi kalau sudah 35 tahun ke atas, apalagi tidak 60 tahun, dan tidak ada, sudah tua begitu, lebih murah. Ini akal-akalan manusia. Jadi dihindari. Ya. Iman kita kumpulkan harta dengan niat betul-betul berarti untuk ibadah. juga Allah mempermudah. Kemudian kita bayar kontan tanpa harus bersentuhan dengan apa? Ribawi. Imam pakai haji Murah itu. 75 80 juta. Insyaallah banyak yang mampu. Nah seperti ini, Sehingga kita tidak memakai Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang banyak sekali ingin seperti itu. Dan kamu juga tidak menyadari. Kadang-kadang beralasan ya kemana lagi saya ingin hasil, Kalau tidak begitu tidak bisa. Bisa. Selama masih ada jalan. Tapi kalau kita mau jalan tersebut dibuntu oleh orang-orang yang punya kepentingan, kita tertolong. Tapi kalau masih ada jalan, maka ditempuh jalan yang halal. Karena ibadah. Karena sampai ibadah tersebut, belum mulai kita beribadah, kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tolong disadari kaum muslimin. Kita senang melihat kaum muslimin punya semangat, gairah yang begitu besar untuk menunaikan ibadah haji itu masya Allah. Tapi jangan sampai kesenangan tadi membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu dikaitkan dengan kemampuan. Seorang wanita yang tidak punya makhluk, tidak mampu berarti dia di rumah. Tidak bisa dia beribadah. Demikian juga kita. Kalau dihadapkan kita riba yang begitu besar dan bahaya, tidak mampu. Ya, berarti kita belum mampu kumpulkan uang sampai 80 juta. Nanti kalau tahun antum mungkin sudah 160 juta. Kalau enggak jadi TKI atau TKW. Tapi itu nasib nasibah. Kalau nasiban yang bagus dikasih haji, kalau enggak dipukuli. Ya kan hanya dua pilihan itu ya. Nah, baik. Itu yang pertama pada bulan Zulhijjah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kaum muslimin khususnya kita ahli sunnah untuk tercapainya kerinduan kita bisa melakukan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mampu nabung, yang tapungannya pas segera ditaku sendiri. Yang penghasilan per bulan 20 juta, 10 juta aku. Tiga bulan selesai. Eh, saya Yang 40 ribu itu, ya besar banget Karena untuk makan aja ya cukup kan gitu ya. Nah, T itu yang pertama ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Allah dengan niat kita yang kuat, doa kita yang sangat kepada Allah, ikhlas, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu, terus usaha kita yang nyata dan halal, maka kalau Allah menghendaki kemudahan pada seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa mempersulitnya. Dah yakin, Bismillah. Jelas kita ingin bisa menunaikan ibadah haji, ikhlas, jujur betul niat kita, terus kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan cara yang alat, kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan nggak ngerti, kadang orang nggak mikir-mikir, tahu-tahu diundang Raja Abdullah si pula haji. Gratis kalau itu. Diundang raja. Kalau dengan biar tiap tahun punya undangan. barangkali salah satu di antara antum kena undangan ini. Alhamdulillah. Tapi jangan menghayal. Jangan menghayal. Baik, itu yang pertama. Ibadah yang sangat agung dan paling besar adalah ibadah haji. Dan itu salah satu dari arkani Islam. salahatu satu dari misbah. Islam. Sebagaimana dalam hadis yang keluar dari Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم ramadan Aku mendengar Rasulullah sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima hal. Syahadat Allah inna illallah persaksian tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Dari hadis ini saja kita ngerti keutamaan ibadah haji. Salah satu dari rukun Islam. Nah, Ma'asyiral ikhwan wal akhwati rahimani wa rahimahumullah. Kemudian ibadah yang kedua yang kita utarakan pada kesempatan tahun kita ini yang ada pada bulan Zulhijjah adalah siang awal Zulhijjah. Puasa pada 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi sembilan hari. Tanggal satu sampai tanggal sembilan. Itu puasa awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana ini muttafaqun alaih dari Hunayyah Ibn Khalid dari istri beliau dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu dari istri Nabi ini menuturkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'an hijjah muttafaqun kata istri Nabi Sallam adalah karena biasanya biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan puasa sembilan hari pada bulan Zulhijjah. Tanggal satu sampai tanggal sembilan. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Sunnah, puasa sunnah. Bagi yang mampu, dipersilakan. Puasa mulai tanggal satu bulan Zulhijjah sampai tanggal 9. Jadi harus memperhatikan bulan Dzulhijjah kapan masuknya kalau mau puasa itu. jadi sudah tanggal malam Dzulhijjah tapi besok puasa. 9 hari. Ya. Nah, kemudian apabila lumpur katakanlah seorang tidak mampu melakukan puasa selama sembilan hari berturut-turut itu tadi tanggal satu sampai tanggal sembilan tidak mampu diharapkan tidak luput puasa tanggal sembilan yaitu saum yaumi arafah puasa hari arafah hari arafah itu hari tanggal sembilan Hijjah Tentang masalah menentukan Hijjah yang nanti berkaitan dengan tanggal 9 Hijjah, para ulama kita berselisih pendapat. Ada yang menyatakan mengikuti Arafah secara tempat. Tapi di mana? Di Saudi Arabia. Tanggal sembilannya tanah Nah, puasa Arafah dan namanya hari Arafah ini berkaitan dengan wukufnya jamaah haji di padang Arafah. Saat itu yang tidak ibadah haji disunahkan melakukan apa? Puasa. Itu satu pendapat. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz rahimahullah taala dan para ulama sebelumnya jadi Idul Adha atau sembilan, bukan idnya ya. Apa? Arafah itu mengikuti wukufnya jamaah haji di Padang Arafah. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, kembali kepada ru'yatul hilal di negerinya masing-masing. Di negerinya masing-masing. Jadi pendapat beliau di Pasulana Termasuk ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Bahkan beliau menulis satu makalah membahas tentang perselisihan ini yang pada kesimpulan beliau yang rajih, yang kuat yaitu mengikuti ke negerinya masing-masing. Kalau terjadi aksilah, perbedaan semacam ini, beliau membuat ah, beliau menggunakan kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf keputusan hakim dalam hari ini pemerintah menghilangkan ikhtilaf. Jadi maksudnya apa? Ikuti pemerintah. Dan ini yang rajin insya Allah Karena puasa Arafah itu puasa tanggal 9. Yesus ya, tanggal 9 ini apa? Berpuasa. Soal di sana hukum atau belum hukum atau setelah hukum itu karena perbedaan tempat dan keputusan. Jadi seperti itu. Ya. Nah, itu untuk puasa adalah sembilan tiga. Jadi mengikuti pemerintahnya masing-masing itu pendapat yang kuat, insya Allah keras. Karena di sana ada kalau dibahas, soalnya ini Arafah itu tanggal sembilan atau Arafah itu ukur. Gitu. Karena disebutkan asar bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah puasa untuk 9 Dan belum ada wukuf di Arafah. Nah yang haji Rasulullah SAW. Ini disebutkan dalam munakasa Ibnu ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jelas kalau sudah saya paparkan sudah jelas. Kemudian saya jelaskan yang kuat dari itu sebagaimana yang kita ingat dari apa yang kita apa lihat dari keterangan para ulama dan itu lebih mendekatkan kepada persatuan. Yang kedua, muwafaqah al-wulat mencocoki wulatul umur, pemimpin dan itu perkara yang dituntut. Perkara yang dituntut. Karena itu saya menyamakan sama saja Idul Fitri dengan Idul Adha, Ramadan dengan Arafah, sama. Kalau masing-masing kembali kepada melihat ru'yatul hilal, ya semuanya kembali ke situ. Dan sudah maklum kadang-kadang ru'yatul hilal itu ber berbeda. Nah, ini kalau terjadi perbedaan, mudah-mudahan tidak terjadi perbedaan. Seperti Idul Fitri kemarin kan enak, sabar Satu dunia terakhir Idul Fitri fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dalam harga kita sudah berkali-kali kita katakan bahwa kita itu tidak kalau itu bagus sudah diambil oleh Nabi SAW. Pasti. Dan kita nggak bisa mengatakan zaman Nabi kan nggak ada tukang kisah dusta. Ya. Tukang kisah sekarang kan pakai komputer, kalau dulu nggak pakai seperti itu. Bisa. Sampai ditolak oleh Nabi SAW. Inna ummatun umiyah lanak tuh nasib kita ini umat yang umni. Apa yang dimaksud umat yang umni? Apa yang dimaksud umat yang umni? Jadi Rasulullah SAW itu diutus sebagai ras eh, nabi yang umni kepada umat yang umninya. Apa maksudnya? Bukan ahlul kita Ini begitu. Inna kami. Bukan berarti ahlul kita bukan umatnya Rasulullah SAW. Bukan. Tapi Rasul itu seorang Rasul yang umumnya orang Arab, bukan dari kalangan apa? Ahli kita. Dari Arab. Diutus di bangsa sekali Sekalipun untuk seluruh manusia. Nah, kita pakai sunnah. Dilihat. Tapi kalau antum melihat terus laporan antum kira-kira nggak dipercaya daripada timbul polemik, tidak usah melihat. Kadang-kadang gitu lah, kuliah saya lihat benar. dilaporkan sama pemerintah. Nggak diterima orang biasa pemerintah nggak kenal kita. Orang kali mahal nggak tahu apa kan nggak ngerti. Akhirnya kita polisi sendiri sudah saya bilang nggak percaya pemerintah itu kurang ajar betul. Akhirnya malah nggak kembali sendiri. Kadang-kadang yang lebih fatal itu kalau kita berpikiran buruk kepada penguasa kita. Ini sudah pikir-pikir pikiran lebih tidak. Ya. penguasa urusan melihat bulan dikaitkan dengan dia minum khamar, dia nyambut Obama, dia tidak ada kaitannya nyambut Obama sama dia melihat itu jauh. Ini urusan mata itu urusan sambut menyambut. Kadang-kadang kita ini mau membatalkan sesuatu itu cari-cari alasan. Jadi yang adil gitu. Seperti ulama kita ini dulu mengambil riwayat dari ahli bidah riwayat hadis dari alim tidak dibolehkan dengan syarat syaratnya apa riwayat itu tidak mendukung apa bidahnya dan dia jujur Lalu nah, begitu nah, usah masa ahli tidak diambil riwayatnya jadi kalau riwayat nggak ada kaitannya dengan bidahnya dan dia seorang yang dikenal jujur nggak ada masalah apa ada yang tidak jujur itu Tidak ada orang kafir jujur aja ada kok ahli sunnah yang tidak jujur ada nggak Jangan ke ahli sunnah kadang-kadang nggak jujur kita ini ya. Nah, jadi seperti itu. Bahkan orang musyrik kafir seperti Abu Sufyan yang ditangkap Raja Heraklus itu. Nah, kalau andaikan tidak aib berdusta itu, dia akan berdusta. Tapi aib besar pada waktu itu. Sekalipun dia kafir musyrik berdusta itu aib. Maka diterangkan tentang Rasulullah itu sejujur-jujur itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, jadi maksudnya jangan membatalkan sesuatu itu dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengannya. Ya, kan? kita ini kalau nggak punya sesuatu itu nyari-nyarinya. Kita berlaku keliru untuk menghalalkan kekeliruan kita ini cari-cari kesalahan orang. Ini perbuatan yang hina. Ya. Gitu. Kenapa nggak ngaji lagi? Saya nggak senang sama Ustaz itu. Dan yang meninggal itu sama Musa itu ya nggak ngaji juga, sama aja. Intinya apa? Saya malas, kan begitu aja. Jadi kalau lagi kumat malasnya itu jangan cari-cari alat, nah malah dosa. Ya, nah. Baik, puasa Arafah, fadilahnya. Maka jangan sampai tertinggal Puasa Arafah, fadilahnya. Tapi selain itu apa, eh, para jemaah haji ya, kalau yang haji di sana nggak ada puasa Arafah. Kan itu sahabat itu pas wukuf di Arafah begitu kan puasa nggak ya? Rasulullah puasa nggak ya? Maksudnya kalau Rasulullah puasa dia mau puasa. Akhirnya untuk memastikan dikirim air minum sama Rasulullah Begitu dikirim ke padang Arafah Rasulullah minum. Oh nggak puasa. Jadi kalau jemaah haji tidak puasa, yang puasa itu kita yang belum bisa menunaikan ibadah yang di tempat masing Nah, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa pada hari Arafah. belas Zulhijjah. فقال صلى الله عليه وآله وسلم maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yukafiru sanat al maliyah wal baqiyah rawah muslim puasa pada hari Arafah itu bisa mengkafarai menghapuskan kesalahan setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang Masya Allah. Fadilah puasa satu hari. Ini fadilah untuk umat Rasulullah SAW. Puasa satu hari tanggal 9 Zulhijjah. Itu kalau dilakukan dengan ikhlas dan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menghapuskan dosa kita setahun yang berlalu plus setahun yang akan datang. Berarti berapa tahun? Dua tahun. Masya Allah. Jadi diupayakan betul. Diupayakan betul puasa hari Arafah. Nah, itu fadilahnya. Kadang muncul pertanyaan, bagaimana kalau puasa hari Arafah itu jatuh pada hari Sabtu? Karena gitu ya. Atau hari Jumat? Nah ini polemik ulama yang sangat panjang. minimalnya. Para ulama itu hari Sabtu ini kalau kita cari yang paling minimal. Hari Sabtu ini nggak boleh disendirikan. Satu pendapat lagi, nggak boleh mutlak hari Sabtu ini kecuali puasa Sabtu. Jadi kalau gak terplak hari Sabtu, kok cuma antum puasa tanggal 9 saja. Kemudian puasa hari Sabtu tersebut, ini menyelidiki dua pendapat ulama yang ini merupakan pendapat yang sangat masyhur. Karena maksudnya digabung dengan hari yang lain. Kalau tidak boleh disendirikan. Kalau kita menguatkan pendapat, oh Sabtu itu dilarang oleh Nabi kalau sendiri. Berarti kan harus ada Nah kalau puasa Zulhijjah, berarti Jumatnya puasa. Sabtunya puasa. Kalau yang meyakini hadis Nabi SAW, La tasumu yawma sabti illa makturidu alaikum. Jangan kalian puasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang difardukan atas kalian. Dalam kelanjutan hadis sekalipun kalian menjumpai andekan kalian cuma menjumpai tangkai anggur, makan. Sebagai bukti hari Sabtu tidak puasa. Sebagaimana hadis ini keluar oleh Syekh Al-Bani Ta'ala dan menakwas Ibnu Qayyim pada tahap yang pertama dan juga para ulama yang lain dilarang mutlak puasa sunnah pada hari Sabtu. Nah, ini kalau kembali kepada anak, sampai saat ini anak itu mainan seperti itu. Sehingga saya tanya pernah bertanya, ya Syekh, Arafah hari ini jatuh pada hari Sabtu. Saya sangat berkeinginan untuk puasa pada hari Sabtu tersebut. Tapi saya tidak puasa. Kata saya tadi, kenapa kamu tidak puasa? Karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, insya Allah kamu mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, niatmu untuk melakukan puasa. Pahala yang kedua, kamu meninggalkan tersebut karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu kalau yang kalian ini silahkan mana itu maknanya diambil kemudian diamalkan. Nah, itu puasa hari Arafah. Jadi fadilahnya kita lebih tekankan kepada fadilahnya bahwasanya puasa pada hari Arafah menghapuskan kesalahan dan dosa satu tahun yang telah berlalu dan satu tahun yang mukbilah yang akan datang. Jadi merupakan kesempatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping apa? Kita mengingat banyaknya perbuatan salah dan dosa yang kita kerjakan. Nah ini kemudian diberi kesempatan oleh Allah hari berpuasa untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, jadi saya ulang dari awal yang pertama, ibadah yang sangat agung yang dilakukan pada bulan Zulhijjah adalah haji. Kemudian yang kedua adalah siang pada sepuluh awal bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai puluh 9, kalau itu tidak mampu luput katakanlah dari kita, jangan sampai tertinggal tanggal 9 bulan Zulhijjah. Coba sesibuk apapun atau apapun pekerjaan kita diupayakan. Yaum Arafah kita bisa melakukan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian insya Allah, kita lanjutkan pada sholat. di Allah Subhanahu wa taala.